Berapa banyak di antara manusia yang telah mengimani Allah Subhanahu wa taala hanya saja memang sangat sedikit di antara mereka yang mentauhidkan Allah secara murni. Kita lihat misalnya fenomena masyarakat Mekah di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tawaf juga, mereka juga melaksanakan ibadah haji. Cuma sayangnya mereka masih syirik kepada Allah, masih menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Dimulai dari Amru bin Luhai, ya salah satu orang yang pernah hidup di masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia pernah dengan sukunya, ya suku dia Khuza'ah menyerang Mekah dan merebut dari suku Jurhum. Dan karena Jurhum merasa terkalahkan dan Jurhum ini adalah suku yang tadinya bergabung dan tinggal di Mekah bersama ibunda Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Turun temurun mereka hidup di Mekah karena ada ibadah haji, mereka menjadi penduduk Mekah. Jadi mereka itu terlihat secara perekonomian mengundang dingkinya orang-orang, termasuk suku Khuza. Maka suku, suku Khuza menyerang Mekah dan Jurhum dikalahkan. Nah waktu Jurhum kalah mereka menimbun air zam-zam. Mereka menimbun sumur zam-zam sehingga akhirnya tidak ada zam-zam sekitar antara kata ahli sejarah 300 sampai 500 tahun. Jadi cukup lama tidak ada zam-zam di Mekah. Maka pada saat itu, salah satu raja dari Khuza'ah ada bernama Amr bin Luhai. Jadi dia kalau mendatangkan air untuk penduduk Mekah, sebagai raja, dia selalu mendatangkan uh, setiap hari dari luar Mekah, di perkampungan-perkampungan yang memiliki sumur yang mungkin memiliki air yang cukup banyak, dengan membelinya dan akhirnya bisa mem membuat roda kehidupan di Mekah berjalan. Satu waktu dia pernah ke negeri Syam, dia temukan ada satu suku Amalik namanya. Suku Amalik ini menyembah patung. Tapi mereka juga yakin ada Tuhan Allah. Maka Amr bin Luhai nanya, ini apa yang kalian lakukan? Dia bilang, ini patung-patung perantara antara kami sama Allah. Dan dia juga bisa membantu menurunkan hujan, dia bisa e, menyembuhkan penyakit, bisa memudahkan rezeki dan seterusnya. Dan juga mengundang keinginan Amr bin Luhai untuk membeli patung-patung yang mereka jual sambil mengatakan di Mekah kami kurang air, mungkin Tuhan-Tuhan kalian bisa membantu kami. Maka mulai dia beli patung-patung, kemudian dia taruh di Mekah, dia ajak masyarakat untuk menyembah patung tersebut dan mulailah tersebar penyembahan berhala di saat itu di kota Mekah. Maka teman-teman sekalian, pada saat itu akhirnya dia datangkan patung yang lebih besar lagi dan bahkan menyuruh masyarakat Mekahnya memproduksi patung-patung dan mulailah pasar-pasar Mekah dipenuhi dengan patung-patung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan ini akhirnya membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka agar segera kembali pada saat beliau bebaskan kota Mekah dengan cara menghancurkan 360 patung yang mereka yakin ini dewa ini, ini dewa itu yang turunkan hujan yang bisa berikan keturunan, yang ini, yang itu, segala macam. Dan Nabi SAW hancurkan dengan tongkat beliau sendiri. Yang pada saat itu, doktrin yang ada di masyarakat Mekah, kalau seandainya seseorang itu melihat saja ke salah satu patung mereka, mereka anggap Tuhan namanya Hubal, itu bisa kualat. Maka Nabi SAW sengaja menghancurkan semua termasuk Hubal sendiri, di mana Nabi SAW dari atas unta beliau mencolok matanya Hubal, patung itu kemudian putuslah, potong terpotonglah bagian kepalanya, kemudian beliau mendorong bagian badannya dan akhirnya jatuh dan pecah dan beberapa sahabat memecahkan kembali sehingga akhirnya habislah semua kesyirikan kepada Allah dan Nabi SAW mengembalikan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah. Dan Nabi SAW ajarkan dalam banyak hadis beliau, di antaranya beliau mengatakan kepada para sahabat agar memurnikan tauhid, kalau kalian minta kepada Allah mintalah sesuatu yang sangat besar besar dan mintalah segala sesuatunya sampai mintalah tali sendal kalian yang kalian butuhkan. Makin kita manja kepada Allah maka makin kuat tauhid kita. Makin kita memohon merengek kepada dia maka makin dekat kita kepada Allah dan makin murni tauhid tersebut. Jadi ini butuh kekuatan yang luar biasa ya bagaimana mendalamkan dalam hati tentang masalah ini.